Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Wa la yartafi'u yaqinu wudu'in aw hadatsin bi dhanni diddihi wa la bi syakki fihi. Al mafhumu bil ula fa ya'khudhu bil yaqin bil aula. Fa ya'khudhu bil awal fa ya'khudhu bil yaqin. Bil fayakhudhu bil awal aula uh, al ah, mafhum bil aula fayakhudhu bil yakin istidhaban lahu khatimatun yahrumu bil hadas salatun wa tawafun wa sujudun wa hamlu musafin wa ma kutiba li darsi qur'anin wa la ayatin kalauhin wal kitabah dunana wala yumna'u sabiyyu mayyizun muhdisun walau junuban hamla wa ma sanahwi musafin li hajati ta'allumihi wa darsihi wa wasilatihima ka hamlihi lil maktab wal idyani bi lil muallim li yu'allimahu minhu wa yahrumu tamkinu ghairil mumayyiz min nahwi musafin walau ba'dha ayah wa kitabatu bil ajamiyah wa wad'u nahwi dirhamin fi maktubihi wa ilmin syar'iyyin wa kadza ja'lu baina awraqihi khilafan li wa tamziku abasan wa bal umma kutiba alaihi la syurbu mahwihi wa maddu rijlil mushaf ma lam yakun ala murtafi' wa yusannu al lahu kal alim bal aula wa yukrahu harku ma kutiba alaihi illa li gharadi nahwi siyanah wa ghasluhu aula minhu Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'alim ta'alim wal ifadah wal istifadah wal nafa'an Fahab jasina Muhammad SAW Wala yartafi'u yakinu wudu'in aw hadathin Bidhannin did bi bidhannin diddihi Bidhanni diddihi Wala bisyakki fihi al-mafhum bil-awla Faya'khudu bil-yakin istishaban lahu Wala yartafi'u dan tidak terangkat Yakinu wudu'in Yakin mempunyai wudu' aw hadatsin atau yakin hadas bi dhanni diddihi dengan prasangka lawannya wala fihi dan tidak terangkat yakinnya wudhu atau hadas dengan keraguan fihi di dalamnya al mafhum bil aula asyak sini al mafhum yang difahami bil aula dengan lebih utama kalau memang peraturan itu lebih lebih tinggi daripada syak Lon saja tidak mempengaruhi apalagi syak itu al-mafhum bil aula fayakhudhu bil yakin maka mengambil dengan yakin istishaban lahu karena mengikuti yang asal meneruskan daripada yang pertama maksudnya di sini kalau dia yakin wudu yakin punya wudu cuman ragu apakah dia hadas atau tidak dia ragu atau dia bahkan mempunyai prasangka yang kuat Anak yakin wudhu Cuman tadi batal atau enggak ya Ragu atau dia tuan Di sini tidak bisa mengangkat daripada keyakinan wudhunya dia Berarti dia tetap dikatakan mempunyai wudhu Atau dia yakin hadas Anak tadi memang batal Cuman sudah wudhu atau belum ya nah, Dia ragu atau tuan di situ Anak sudah wudhu atau belum ya Berarti yakinnya hadas Yakinnya hadas tidak bisa terangkat dengan keraguan atau prasangka dengan adanya wudhu. Ini yang dimaksud di sini. Berarti yang diambil keyakinannya karena ini hukum istishab. Ya, istishab mengambil hukum yang pertama. Jadi hukumnya yakinnya wudhu ini tidak bisa digagalkan dengan keraguan atau prasangka daripada uh, hadas atau yakinnya hadas tidak bisa digagalkan dengan keraguan atau prasangka daripada wudhu. Berarti diambil yakinnya. Anak yakin punya wudhu, karena tadi wudhu. Cuman anak ya, ragu atau punya prasangka, anak batal, anak batal. Ya bani, ya tetap yakinnya yang diambil. Anak yakin hadas, anak kentut tadi. Cuman anak sudah wudhu atau belum, ragu atau prasangka, mana yang diambil? Ya tetap keyakinannya. Jadi ini mengambil yang yakin. Khatimatun. Khatimatun yahrumu bil hadasi haram karena sebab hadas salatun salat wa tawafun dan tawaf wa sujudun dan sujud. Ini maksud sujud sujud tilawah atau sujud syukur. Wa hamlu mushafin membawa al-mushaf Al-Qur'an. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin dan membawa sesuatu yang ditulis untuk pelajaran Al-Qur'an. Walau ba'dha ayatin, walaupun sebagian ayat kalauhin seperti papan. Wal ibratu fi qasdid dirasati wat tabarruki bi halatil kitabah duna ma ba'daha. Dan yang dianggap di dalam maksud dirasah di sini wat tabarruk dan maksud daripada tabarruk bi kitabah ketika dia ketika dalam keadaan menulis duna ma ba'daha bukan yang setelahnya wabil katib li nafsihi aw li ghairihi tabarruan dan yang dianggap dengan orang yang menulis maksud dia itu bermaksud untuk dirosa atau tabarruk diambil daripada katib li nafsihi aw li ghairihi baik dia menulis untuk dirinya atau menulis untuk orang lain tabarruan cuman kalau untuk orang lain tabarruan bukan dia dibayar. Wailah kalau memang dia disuruh menulis dibayar, tuliskan ana ayat Al-Qur'an. Nanti kamu tak bayar. Berarti yang diambil maksud itu untuk dirosa atau untuk tabarruk, fa'amiruhu maka orang yang merentahkannya. Di sini khatimah di sini membahas tentang keharaman karena sebab hadas. Bagi orang yang berhadas diharamkan empat hal. Yaitu yang pertama solatun diharamkan bagi dia solat Solat apapun walaupun itu solat sunnah Solat fardu, solat sunnah Karena dalam hadis La yakbalullah salata ahadikum Ida ahdatha hatta yatawadda Allah tidak akan menerima solat daripada salah satu kamu sekalian Ida ahdatha jika dia hadas Hatta yatawadda sampai dia wudhu Berarti kalau orang yang tidak punya wudhu Tidak sah sholatnya haram Cuman ini selain daripada orang yang daimul hadas Kita tahu orang yang daimul hadas Berarti dia terus-terusan keluar hadasnya Salisul bol Orang yang terus-terusan keluar kencing Nah di sini Walaupun dia dalam keadaan hadas Diperbolehkan bagi dia untuk sholat Itu sudah berlalu hukumnya Dan juga selain orang yang fagidu tohuren Orang yang tidak mendapatkan air untuk wudhu tidak mendapatkan turab untuk tayamum. Tidak ada air, tidak ada turab. Ya bani, wajib bagi dia tetap sholat. Ya tetap sholat lihormatil wagat. Cuman wajib ngulangi. Loh dia apa ini? Berarti dia sholat tanpa mempunyai wudhu. Tidak apa-apa. Untuk dua hal ini diperbolehkan walaupun dia tidak mempunyai wudhu. Kemudian watawaf. Sholat tadi walaupun sholat jenazah. Walaupun sholat jenazah jadi sholat jenazah jika dia tidak punya wudhu tidak sah, haram bagi dia. Walaupun di situ ada pendapat yang memperbolehkan, ada pendapat yang memperbolehkan karena menganggap bahwa sholat jenazah itu adalah doa. Sholat jenazah kan ibarat mendoakan mayit. Nah, kalau mendoakan, mendoakan mayit, masa doa disyaratkan pakai wudhu? Nah, karena itu ada pendapat ini mengatakan kalau sholat jenazah walaupun tidak mempunyai wudhu sah. Cuman pendapat yang mau tamat tetap disyaratkan harus mempunyai wudhu. Diharamkan bagi orang yang hadas sholat jenazah. Kemudian watawaf diharamkan bagi orang yang punya hadas tawaf. Tawaf ya bisa iri anwa'i segala macam daripada tawaf karena situ ada tawaf rukun, ada tawaf sunnah, ada tawaf wada, ada tawaf macam-macam. Ada tawaf untuk tahiyatul masjid, tawaf apa? Sunnah namanya. Ah, semua tawaf diharamkan. Kenapa? Karena ta'at tawafu zilatis salah illa allaha kat ahalla fihi nutuk. Faman ya, faman nataka falayantuku yantuku bi khair. Nabi mengatakan tawaf itu kedudukannya seperti kedudukan ya, kedudukannya seperti kedudukan salat kecuali sungguhnya Allah menghalalkan di situ berbicara. Faman nataqa fala yantuku illa bi khair. Ya, barang siapa yang berbicara maka tidak boleh berbicara kecuali sesuatu yang baik, pembicaraan yang baik. Nah, berarti situ apa? Dikatakan tawaf seperti kedudukan sholat, berarti tidak diperbolehkan tawaf kecuali dia mempunyai wudhu. Kemudian wasujudun, diharamkan bagi dia sujud. Sujud yang dimaksud sini sujud tilawah atau sujud syukur. Kenapa? Karena fi makna sholat itu dalam artian sholat. Ketika sujud tilawah sujud syukur kan di situ disyaratkan ada tak kalau di, uh, di luar salat uh, e, di luar salat berarti kan di situ ada takbiratul ihram, juga ada salam, juga ada sujud. Uh, seperti salat. Salat itu kan dimulai apa dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sujud tilawah dan sujud syukur sama, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Berarti harus mempunyai wudhu dan menutup aurat. Ya kalau sudah tadi sujud namanya sujud bukan dikatakan sholat sujud tilawah sujud syukur karena mufattaha takbir mukhtatam dengan taslim. taslim itu sudah syaratnya seperti sholat apalagi sholatul jenazah yang dinamakan sholat dan juga mufattaha takbir mukhtatama bit taslim. bit taslim apalagi begitu jadi eh, itu harus dengan wudhu Ya, jadi nah. sebagian lagi ada eh, kema Syiah menyatakan tidak pakai wudu itu solatul jenazah karena lam yara bila ruku'in wala sujud. Nah, tidak dianggap solat karena enggak ada ruku, enggak ada enggak ada sujud. Taib Nabi sallallahu alaihi menyatakan dalam hadisnya solat apa enggak? Man shalla ala maghfurin ghufira lahu shalla. Man shalla ala maghfurin wafiralah oh, dan disebut disebut juga salatul jenazah dan tidak ada satu riwayat bahwa an-nabi atau ahadu ashabi Rasulullah melaksanakan salatul jenazah dengan tanpa wudu. Nah, karena itu al-mu'tamad bahwa itu adalah salat harus dengan wudu dan juga harus dengan satrul aurah dan juga harus istiqbalul giblah. Kalau begitu bimansilatul doa tidak mustaqbilul giblah nggak apa-apa kalau begitu. Hah? Ma'hamrin najasah berarti nggak apa-apa juga kalau begitu. Nah, karena itu e, sekali ya, rakik sekali, lemah sekali yang menyatakan bahwa sholatul jenazah tidak e, tidak dihukumi dengan sholat. Nah. Kemudian tadi dikatakan diharamkan bagi orang yang karena sebab hadas yaitu sujud sujud tilawah atau sujud syukur. Ya, berarti syaratkan harus pakai wudhu ya. ya. Kadang-kadang ada orang ya, habis main sepak bola ngegulno baru sujud syukur ya. <laughs> Bulu tangkis. Ya, kadang-kadang ya bulu tangkis dan buka aurat lagi. Padahal syaratnya seperti suruh tuh sholat di situ ya. Tidak mustakbil kiblat. Tidak mustakbil kiblat. Ya. Mustak, mustakbil gawang. nah. <laughs> Kemudian wahamlu mushafin, membawa mushaf diharamkan bagi orang yang kena sebab hadas apa? membawa mushaf karena firman Allah Subhanahu wa taala la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperbolehkan memegang Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci. Dan ada hadis yang diriwayatkan di situ la yamassul mushaf illa tahirun. Tidak boleh memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci, tahirun. Kemudian dari situ mas kan di sini bahasanya hamal wakisabil sabil hamli al mas wakisal hamlu al mas dikiaskan hamal itu atas mas kalau memang mas saja tidak boleh apalagi hamal kemudian membawa Al-Quran berarti tidak diperbolehkan kecuali dengan wudhu wa tiba kutiba lidarsi Qur'anin dari sesuatu yang dituliskan untuk pelajaran Al-Quran sesuatu yang ditulis dengan maksud untuk Al-Quran berarti diharamkan untuk memegangnya dan membawanya diharamkan memegangnya dan membawanya. Loh, kalau sudah dikatakan e, makuti validasi Qur'anin, berarti kalau ditulis bukan untuk maksud Al-Qur'an, berarti boleh dibawa walaupun tidak mempunyai wudu. Boleh dipegang walaupun tidak mempunyai wudu. Memang ya. Seperti ya yang ada kalau untuk qasdut tamaim. Tamaim itu azimat. Ditulis itu ayat-ayat Al-Qur'an untuk azimah, untuk penjagaan diri. Ah, di situ tulis Qur'an Maksudnya untuk apa? Untuk tamimah, untuk penjagaan dirinya. Seperti yang ada kalau anak kecil-kecil itu. Ah, itu apa itu hukumnya? Kalau maksudnya untuk azimah tamaim, ya berarti hukumnya bukan di qasdi qira, bukan di qasdi darsil Quran. Hukumnya boleh apa enggak dipegang walaupun tanpa wudhu? Boleh. Dan juga sama seandainya ada uang uh, yang di situ tertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya dulu dinar katanya ya di daerah Saudi sana dinarnya berupa tulisan Al-Qur'an kul huwallahu ahad. Nah, itu Al-Qur'an. Cuman maksudnya di situ untuk apa? Bukan digosil Qur'an. Ah di situ ya apa dipegang? Enggak apa-apa. Dan itu lihaja. Kalaupun ditulis untuk Al-Qur'an lihaja sulit untuk eh, apa ini disyaratkan harus pakai wudu. Kemudian Walau ba'dha ayatin, walaupun sebagian ayat. Walaupun sebagian ayat, bukan haramkan itu memegang Al-Qur'an satu mushaf itu enggak. Walaupun sebagian ayat. Cuman di situ ada khilaf antara Ibn Hajar dan Qilubi. Di situ Ibn Hajar mengatakan dikatakan walau ba'dha ayatin ay mufidah, Ayat yang bisa memberikan faedah. Kalau seperti alif lam mim enggak kalau itu eh, pendapat Ibn Hajar. Kalau qalyubi walau harfan, walaupun satu huruf ditulis mau nulis bismillah sih nulis ba. Itu sudah haram dipegang. Mau nulis bismillah masih nulis ba dengan maksud Al-Qur'an dipegang pendapat qalyubi hukumnya haram. Kalau pendapat Tuhfa Ibn Hajar mengatakan enggak. Kenapa? Ghair mufida belum belum bisa memberikan faedah. Karena situ berarti apa? Walau ba'dha ayatin ya walaupun sebagian ayat ya ay jumlah mufidah. Kalau Qalyubi mengatakan yahrumu walau harfan. Walau ba'dha ayatin kalauhin seperti papan. Ya, ditulis di atas papan tulis. Kalau memang papan tulis itu tidak terlalu berarti haram memegang walaupun yang kosong. Yang ada tulisan papan tulisnya kecil Bismillahirrahmanirrahim Tulis Alhamdulillah Rabbil Alamin Kemudian ada kosongnya nah, Itu dianggap seperti mushaf Dipegang yang kosongnya juga haram Karena sudah kedudukannya seperti mushaf Kecuali Kalau ada gostul giro'a ya, ya. Kalau iya. maksudnya untuk Al-Quran memang Bukan untuk yang lainnya Cuman kalau seperti yang kita dapatkan sekarang ya Seperti ini ada tulisan Al-Qur'annya atau di atas tiang-tiang atau di atas pintu, pintunya besar. Lah ya apa itu? Apa diharamkan juga megang pintunya? Ya enggak. Diperbolehkan megang pintunya, tidak diperbolehkan megang yang ada ayatnya. Yang ada ayatnya di situ memegangnya tidak boleh. Falau kabura adatan kababin kabirin jaza masul khali minal Qur'an minhu. Taib. Kemudian wal ibratu ah, yang dianggap fi qasdi dirasa wa tabarruk di situ kalau maksudnya tabarruk berarti boleh. Kalau maksudnya di situ untuk dirasatul Quran berarti haram. Siapa yang dianggap kapan dianggapnya itu di, untuk dirasatul tabarruk wal ibrah yang dianggap fi di dirasa. Untuk maksud dirosa wa tabarruk dan ta'baruknya itu bihalatil kitabah ketika menulis. Ketika katib menulis, ketika orang yang menulis menulis daripada ayat ini maksudnya untuk apa? Kalau bigos dirasa ya berarti haram. Walaupun bukan dia yang megang nantinya. Loh, yang nulis pertama siapa? Fulan. Nah, maksudnya dia untuk nulis ini untuk apa? Untuk maksud Al-Qur'an. Ya berarti ente megangnya haram. Lo anak membawanya bukan niat untuk Al-Qur'an untuk hiasan. Ya tetap siapa yang menulis? Kalau dia menulis untuk dirinya atau menulis untuk orang lain, Anak pinter kaligrafi seandainya tak tulis ayat-ayat Al-Quran. Maksud saya Al-Quran. Kemudian anak berikan kepada orang lain. Katib li ghairihi dia menulis untuk orang lain. Dilihat kalau memang anak tabaruan, anak cuma memberikan cuma-cuma, tidak dibayar, berarti tetap maksud anak, bukan maksudnya dia. Anak maksudnya menulis untuk apa? Untuk Al-Qur'an ya, berarti dia harus niatnya seperti itu juga, berarti haram tanpa mempunyai wudhu. Kalau maksudnya anak nulis, kalau anak dibayar, kalau anak dibayar, dia membayar anak, anak pinter kaligrafi, tak tulis kaligrafi sesuai keinginan dia karena anak dibayar, tak tulis. Walaupun anak maksudnya Al-Qur'an, kalau dia maksudnya untuk hiasan atau untuk yang lainnya untuk tabarruk, berarti yang dianggap maksud daripada orang yang membayar amiruhu orang yang merentahkannya. Bukan because dilkatib. Nah, di situ katakan wal ibratu fi ghasdid dirasa wat tabarruki bihalatil kitabah dengan uh, ketika keadaan dalam keadaan menulis duna ma ba'daha bukan yang setelahnya siapa yang ketika menulis yaitu wabil katib li nafsi aw li ghairihi tabarruan dan dengan maksud orang yang menulis untuk dirinya atau menulis untuk orang lain cuma tabarruan kalau bukan tabarru kalau menulisnya karena dia dibayar faamiruhu wa illa kalau memang bukan bigosit tabarruk faamiruhu maka orang yang memerintahkannya. Tapi kalau berubah, kalau seandainya ana niatnya asalnya maksud untuk Al-Qur'an. Tak bawa sama ana untuk dibaca. Cuman lama-lama tak delok iki koyok tamaim, koyok azimat. Akhirnya ana niat azimat. Nulisnya untuk tama untuk apa Al-Qur'an, kemudian berubah untuk azimah. Ya apa ini hukumnya? Eh, di situ ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Kalau pendapat uh, Kurdi fi Kurdi yang mana pendapat fatwa Imam Romli, lau batami matan, summa ja'alaha halid dirasa, au aksuhu yu'tabarul aslu lal, lal ghastu tariq. Ya, kalau seandainya menulis untuk tamimah, niatnya untuk azimat, Berarti bukan niat untuk Al-Qur'an, berarti untuk Ta'baruk. Summa halid dirosa, Kemudian dia menjadikan berubah maksudnya untuk dirosa. Au aksu au akasahu atau dia membaliknya. Niatnya asalnya untuk dirosa, kemudian berubah untuk tamimah. Ya bin hukumnya yu'tabarul aslu. Maka dianggap yang as, yang aslinya yaitu maksud ketika dia menulis. Lal qasdut bukan maksud yang datang yang baru. Kalau ini pendapat fatwa di Imam Romli. Kalau pendapat Qalyubi ya taghayyarul hukum bi taghayyuril qasdi. Berarti berubah hukumnya dengan perubahan maksudnya dia. Maksudnya pertama untuk tamaim kemudian berubah untuk dirasa. Ya berarti berarti haram sekarang. Berubah juga. Kalau awalnya maksudnya untuk tama apa untuk ah, dirasa kemudian dia berubah untuk tamaim ya berubah juga berarti tidak apa-apa dia memegangnya walaupun tanpa wudhu. Taib. Kemudian diteruskan pembahasan lain di situ, la hamluhu ma'amatain wal mushafu ghairu maksudin bil hamli. Di situ diharamkan membawa mushaf. Diharamkan membawa mushaf. Kalau membawanya bersama barang, dia bawa di tasnya ada Al-Qur'an, ada baju, ada macam-macam. Bawa Al-Qur'an, bawa apa? Tas itu. Tasnya isinya Al-Qur'an dan yang lainnya. Ya apa ini hukumnya? La hamluhu ma'amatain tidak diharamkan membawanya ma'amatain bersama barang. Ketika membawa tas di situ ada Al-Qur'an dan yang lainnya, kalau dia membawa mushaf bersama barang tidak haram. Cuman wal mushafu ghairu maksudin bil hamli. Mushaf itu tidak dimaksudkan dengan membawa. Berarti syaratnya jika dia tidak bermaksud membawa Al-Qur'an. Kalau dia bermaksud walaupun di situ ada baju atau yang lainnya dia bermaksud membawa Al-Qur'an, berarti hukumnya tetap haram walaupun dia bersama barang-barang yang lain. Nah, di sini kalau dia membawa tas isinya Al-Qur'an dan yang lainnya, hukumnya gimana? Tidak diharamkan kalau dia bermaksud membawa selain Al-Qur'an. Berarti membawa selain Al-Qur'an itu apa? Kalau dia membawa niat membawa barang atau dia syarok. Syarok di sini apa? Membawa dua-duanya atau dia atlak memutlakan. mafumnya kan seperti itu. Cuman di sini ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Kalau Ibn Hajar mengatakan seperti ini matan. Kalau maksudnya selain Al-Qur'an, kalau maksudnya selain eh kalau maksudnya selain Al-Qur'an, ana membawa bukan untuk Al-Qur'an, berarti boleh. Kalau maksudnya untuk Al-Qur'an, atau syarrok dia membawa Al-Qur'an dan yang lainnya au atlak atau dia mutlakan hukumnya haram indah Ibn Hajar. Berarti yang diperbolehkan kalau maksudnya untuk selain Al-Qur'an saja. Kalau Imam Romli diharamkan cuma satu yaitu kalau bermaksud Al-Qur'an saja. Kalau bermaksud Al-Qur'an atau bermaksud dua-duanya Al-Qur'an dan barang atau atlak memutlakan hukumnya boleh indah Imam Romli. Bin Hajar. Ayo. Ayo betul. Kalau Imam Romli mengatakan kalau dia dengan maksud Al-Qur'an saja haram. Kalau dengan maksud yang lainnya hukumnya boleh. Hukum maksud lainnya itu apa? Kalau dia bermaksud selain Al-Qur'an itu bawa barang atau dia syarroka membawa Al-Qur'an dan barang atau dia atlak memutlakan. Berarti bisa diambil kesimpulan kalau dia bermaksud Al-Qur'an saja tidak tidak ada khilaf. Iya. Bermaksud Al-Qur'an tidak ada khilaf hukumnya haram. Kalau dia bermaksud mata barang berarti dia membawa barang saja tidak ada maksud Al-Qur'an sama sekali, tidak ada khilaf, di situ apa? Boleh. Kalau dia bermaksud dua-duanya atau atlak ah, di sini mahal khilaf. Tempat khilafnya di sini. Indah Ibn Hajar haram, Indah Imam Romli boleh. Hmm, seperti ini dampar ini misalnya di tengah. Ada kitab-kitab yang lainnya, ada tempat gahru, kemudian ada Al-Qur'annya. Kemudian diringkas. Hah? kemudian diringkas. Bagaimana pendapatnya? Anda tidak punya wudhu. Nah, ini kan berarti ada Quran, mushaf sama mata dengan barang yang lainnya. Nah, kalau memang niatnya Quran aja itu sudah tidak ada khilaf, nggak boleh. Walaupun pakai yang lainnya. karena niat ngedekat Qurannya aja sebetulnya. Cuma tak niati bareng wis. Nah, ini niat apa model ini? Ya. Jadi kalau niat tujuannya gosetnya itu hanya Al-Qur'an aja, mushaf aja, berarti itu adalah uh, ha haram tanpa wudhu. Itu sepakat sudah ittifaq. Kalau niat mata aja ya berarti boleh itifak. Tapi kalau niat KB, Quran dan yang lainnya, nah tadi itu ada khilaf. Eh, kalau menurut uh, Ibn Hajar tetap tidak boleh karena ada niat Qurannya. Tapi kalau menurut Romli tidak apa-apa. Nah. Kalau kalau sekarang kadang-kadang tidak -kadang, supaya tidak apa-apa, kayak ono pulpen. Niat niatono bawa dua-duanya. Lah, ini niat ini niat yang dimaksud di sini al-ghasad. Bukan dibuat-buat begitu. Niat di sini maksudnya al-gha al tujuannya itu apa gitu loh. Hmm. Kemudian diteruskan wa massu waragihi diharamkan memegang kertasnya Al-Qur'an walau li bayadin Walaupun untuk yang kosong, bayat di situ apa? Yang kosong. Yang tidak ada tulisannya. Karena tulisan berarti antara tulisan dengan tulisan kan ada kosong atau di pinggirannya ada yang kosong. Sama. Tidak diperbolehkan memegang waraki kertasnya walaupun yang kosong. Aunahwi nahwi uiddalahu wahwafihi Atau memegang semisal tempat. Tempatnya Al-Qur'an Uiddalahu yang disediakan khusus untuk Al-Quran Wahwafihi dan Al-Qurannya ada di dalamnya Seperti tas sekarang ya Tasnya Tasnya Al-Quran kan ada itu Nah itu termasuk dorof itu Seperti yang video lama itu Al-Quran ada yang video lama itu kan Al-Quran dimasukkan tempatnya itu Memegang ya pemegang tempatnya Bukan memegang Al-Qurannya sama Abdorof tempatnya Al-Quran Kalau memang Al-Qurannya ada ya berarti hukumnya haram. Nah, kecuali kalau Qurannya udah dipisah. Jadi dompet itu. Bukan jadi mushaf lagi itu. Ya, jadi kotak. La galbu warakihi tidak diharamkan galbu warakihi membalik kertasnya Al-Qur'an biudin dengan kayu ud idza lam yanfasil alaihi jika tidak terpisah dari Al-Quran. Ya, jadi tidak membawa Ya membalik Al-Quran ya dengan kayu ut itu tidak diharamkan. Cuman di dalam yang fasil ale. Nah, ini seperti ini. Ini masih ceket kan? Nah, ketika dia membalik Al-Quran, ketika tidak mempunyai wudhu, boleh apa tidak? Boleh. Cuman syaratnya tidak terpisah. Kalau ini lepas, kadang-kadang ada yang lepas. Nah, dia ketika membalik bukan membalik ini membawa namanya. Kenapa? Ini sudah terlepas. Merotol ya, kalau sudah merotol ya, ketika dibawa eh, ketika dibalik sedangkan kertasnya itu merotol, ya berarti itu bukan membalik, itu membawa namanya. Itu haram. Kalau ceket an, tidak apa-apa. Ya, Pak, ya, Pak. La golbu waraki tidak membalik warak kertasnya Al-Quran biudin dengan kayu ud di dalam yang fasil aleh jika ter, tidak terpisah daripada Al-Quran. Nanti gini. Kalau ini masih cekat kalau ini sudah lepas ya berarti bukan membalik membawa nantinya. Ketika dia membalik gini membawa kan. Hmm. Iya. Lah iya. Hmm. ini Allah Al-Qurdi yang ngomong, "Alladzi yadharu min kalamihim annal waraga al-musbitah." Al-musbatah la yadurru qalbuha binahwi udin mutlagan. Wa ghairul musbatah la yadurru qalbuha illa inin fasalat alal ud anil mushaf. dah harus tertinggi. Ya. Ya. Iya jelas ketika dia mengangkat kalau seandainya di situ terpisah ya mau ndak mau ya terpisah ketika diangkat. Kalau ceket ya ndak apa-apa. Gitu loh. Oh ya, maksudnya gitu. Seandainya kitab seperti kitab yang ada kitab protolan itu, ya cuman ketika dibalik itu kan masih tetap ah, tidak terangkat, tidak ya apa-apa musbata itu tidak harus di, dijahit itu tidak tidak harus dijahit. Yang penting ketika diangkat gini dia itu tidak terpisah. Kalau merodolan itu lain. Maksudnya perodolan dan contohnya. Ya. Perodol, dia itu merotol sudah merotol. Sobek-sobek per lembar. Kalau per lembar Jadi, ketika dibalik ya ikut terangkat. Kan? Musbata itu tidak pisah dari mushafnya. Kan gitu. Kalau musbata itu, kalau munfasalah itu pisah dari mushafnya. Nah, kalau sudah di luar mushaf eh, berarti hukumnya hamal itu. Ah. Musbata yang lengket. Ya. Iya, jadi kalau sudah pisah dari bermushafnya atau misalnya di luar mushaf ya itu sudah jelas itu tidak boleh itu ada hamil itu berarti tapi kalau ada mushaf kan hitungannya mushafnya hamil lah banggaan gitu ya, sebagian eh, kefahaman itu kalau kalau tanpa hamil kalau begini ini masih ada hamil ya. tapi kalau begini tidak ada hamil Hah? ala khilaf itu ya di situ ada khilafnya disebutkan ya Hah? walaupun musbatah itu Walaupun musbatah ya. Iya iya ada, pernah. Jadi e, kalau begini ah, ini tidak ada hamal ini. Ini misalnya kayu ya. Kalau begini tidak ada tidak ada hamal. Tapi kalau sudah sudah sudah begini ah, ini ada hamal mau tidak mau. Ada hamal. Hmm? Ada ada hamal. Ini bawa ini namanya ini sudah. Ada hamal. Nah, sebagian tidak tahu itu ada memang di putus saja. Tapi kalau di sini uh, dihukumi kalau musbatah enggak apa-apa. Kalau munfasalah hmm? Haitsu yajuzu qalbul waraka bil ud wa huwa al mu'tamad inda Nawawi. Qala Syarqawi idza lam yalzam alaihi hamlun laha bi hamala alaiha bil ud fatanfasilu an sahibatiha au takunu ga'imatan fayakhfiduha bihi Walaisal murad ya? annahu fayakhfiduha oh, iya. Ya. Walaisal murad annahu yudkhilul ud bainal waraq wa yafsilu ba'dahu min ba'din li'annahu li'anna li'anna dhalika hamlun. Nah, itu ada. Ya. Syarga. Kasih batu saja. Hmm. Kalau ahsan kalau memang sama ud jangan model begitu, jangan model begini tapi begini. Hmm? Iya, ahsan itu Liman la indu wudu. Nah, jadi begini. Iya. itu batu, iya. Iya. Wala atafsirin. tafsirin. Dan situ ada sebetulnya tambahan kalau Tadi kan tidak boleh memegang Al-Quran Apapun yang ada di Al-Quran Walaupun itu kulitnya Al-Quran Kerdusnya Al-Quran Kerdusnya Al-Quran juga tetap tidak boleh memegangnya Karena itu dihukumi sudah dihukumi Al-Quran Cuman kalau memang masih nyambung dengan Al-Quran Kalau sudah terpisah Lepas iya, Kerdusnya atau kulitnya Al-Quran ini lepas Hukumnya gimana? Kalau Indah Ibn Hajar boleh Kalau sudah terlepas boleh dipegang Kenapa? Bukan dihukumi tidak dinamakan kulitnya Al-Quran lagi. Kenapa? Tidak nempel dengan Al-Quran. Kalau pendapat Imam Romli, dilihat dulu. Kalau terpisah, kalau memang masih dinisbahkan kepada itu Al-Quran, seandainya ada orang mengatakan, oh itu kerdusnya Al-Quran, berarti tetap haram. Lu kapan tidak dinisbahkan kepada Al-Quran? Ida juli dabi Jika ditempelkan dengan yang lainnya. Kalau itu kulitnya sudah ditempelkan kepada yang lainnya, berarti bukan dikatakan kulitnya Al-Quran lagi Itu kata Imam Romli Berarti walaupun terpisah pendapat Imam Romli Hukumnya tetap dihukumi seperti Al-Quran Kemudian walama tafsir jilid. aja itu juga sunduk juga Jilid Kalau sunduk Sunduk tadi disyaratkan dua Pokok Mustafi. disediakan khusus untuk Al-Quran Dan Al-Qurannya ada di dalam Wala ma'a tafsirin zada walau ihtimalan. Wala ma'a tafsirin dan tidak diharamkan membawa Al-Qur'an bersama tafsir. Tafsir yang zada, yang lebih. Tafsirnya lebih banyak walau ihtimalan walaupun memungkinkan. Nah, di situ tidak di, uh, diperbolehkan membawa Al-Qur'an yang ada tafsirnya. Jadi Al-Qur'an bersama tafsirnya Ya, seperti tafsir Jalalain itu, ya di situ apakah boleh membawa walaupun tanpa wudhu? Boleh. Kalau memang tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Ya, kalau di pernah ya orang Yaman tatabba'ah. Orang Yaman memeriksa dihitung sama orang Yaman, ada ulama Yaman dihitung. Ternyata tafsir Jan itu hampir sama dengan Al-Qur'annya, cuman lebih dua huruf dok lebih dua huruf. maka di situ al-ihtiyat al-warok katanya kalau bawa tafsir Jalalain itu apa mempunyai wudhu. Kenapa? Takutnya ya memang lebih dua huruf. Lah kalau pas cetakannya ada yang terkurangi tafsirnya. Salah cetak masalah terkurangi ada yang hilang. Nah, berarti lebih banyak Al-Qur'annya. Karena itu al-warok al-ihtiyat lebih ahsan membawa tafsir. Tapi kalau sekarang tambah ada asbabun nuzul atau yang lainnya jelas lebih banyak. Ya. gitu. Ma'al ghair. Cuma permasalahannya hitungannya sekarang itu tasawi atau ziyada, itu kan hurufnya atau hitungan tulisannya. Huruf. Jadi kadang-kadang misalnya e, tafsirnya ditulis kecil-kecil, Qur'annya ditulis besar. Nah, itu huruf, atau e, apa namanya? E, tulisannya bayatnya itu apa-apa bagian daripada setiap sahifahnya huruf huruf di situ huruf di situ yang tadi itu huruf huruful Quran wa tafsir huruful Quran wa tafsir wa addahuma iya itu tatabanya tidak sekarang kemudian fa min awakhiril Quran fa wajada tafsir aktsara hurufan iya ya itu tidak bisa dibuat dari kalau itu enggak artinya yang, yang di situ ada syarahnya apa itu kan Kadang-kadang tulisan Al-Qur'annya itu besar, gede. Tafsirnya kecil-kecil ada di pinggir. Ini Qur'annya lebih banyak posisinya daripada tafsirnya. Nah, hitungannya huruf atau hitungannya Qur'annya itu perlu diteliti lagi. Hmm? Oh, itu Enggak itu kalau Hosea. Hosea bitafsirin. Quran mushaf Hosea bitafsirin itu tetap hukumnya mushaf. Nah, itulah. Cuman ala ala kalam Ibn Hajar. Kalau Imam Romli tetap dilihat yang terbanyak tafsirnya atau Al-Qur'an. Eh, hitungan terbanyak itu ya apanya begitu loh. Huruf. Hitungan terbanyak itu apanya? Apakah huruf atau posisinya? Jadi misal sepertiga untuk tafsir dua per tiga untuk Al-Quran itu fi hukum mushaf atau tidak? Oh, sini. Karena husyia tadi itu gadiyakun huruf aksar. Gadiyakun huruf aksar tapi dikatakan ada di situ tetap itu adalah fi hukum mushaf. Nah, dan lagi. Apa? Berkhatil Usman. Kan Wabika Oh. Kalau tafsirnya kan harus Alifnya gitu. Berarti khat itu hitungannya. Khat. Di sini zada di zada ay anil Quran lafdhan. Kama sabak anifan an syarhil irsyad wa naqala sinmin an imam rabli wa naqal qalyub an syahi naqlan an imam rabli innahu bir rasmi wa bahasa fi tuhfa qala fi yu'tabar fil qur'an rasmuhu bin nisbati li khatil musaf al imam ini katakan apa di situ rasm rasm itu dikatakan tulisan atau rasm rasm itu di, dikatakan jadi eh, kalau khat udah jelas itu tulisan kalau rasm belum tentu itu bermakna khat kalau rasam belum tentu mana khat itu. Kalau khat ini sudah jelas itu. Kalau khat itu sudah jelas itu. Hah? Ya, tidak ada, tidak ada muskil, ada pembahasan yang lain itu ya. Tidak. Masa, masa dibedakan kalau terus? Kalau hamil? Ya, ini iya, tidak ada muskilah. Nah, sekarang ini dikatakan ini Al-Quran e, aksar atau tidak kan begitu. Gitu, untuk otomatis itu berhubungan dengan dengan apa namanya dengan hamilnya di sini nih yang paling penting hasil tuh nah. hasil tuh nah, nah, hasil tuh apa uh, eh, waktu mada ibn hajar fi syarhil an al kathra min haytul huruf lafzan huruf lafzan la rasman ah itu khas ibn hajar ya ibn hajar min kathra min haytul huruf lafzan walaupun tulisannya kecil berarti kan itu

لا رسما من حيث الجملة فتمحت إحدى الورقات من حيث min حيث الجملة eh, Coba itu dicari lagi e, nas yang sharih untuk itu. Jadi eh, supaya lebih jelas lagi itu ya, supaya lebih jelas lagi. Ini bahasan kan hamil ya? hamlu tafsir. Kalau membawa berarti dilihat lebih banyak tulisan Al-Qur'annya atau tulisan tafsirnya. Kalau untuk memegang ya masnya. Ya kalau memang ingin ya, dipegang ya, walaupun tafsir ya. pegang Al-Qur'annya. Enggak ada muskilah hmm. ya. kalau itu sih. Ya, enggak hmm. ada muskilah. Cuma permasalahannya sekarang dikatakan kasroh tadi itu menahiyatul huruf kadang-kadang tulisannya kecil-kecil bisa dua lembar tapi hitungan hidup apa hitungan apa hitungan e, misal ini ini ini Quran ini yang yang yang sulusen Quran gede-gede kemudian ditambahi kecil-kecil tafsir atau bahasa Indonesia paham ini min huruf aksar itu bisa Al-Quran sendiri ini sendiri gitu. ya bisa kenapa itu Kesatu. bukan itu dihukumi mushaf itu dihukumi ini mushaf. tafsir Quran paham deh antum tafsir Quran ya apa maksudnya harus harus harus tafsir Quran itu bisa-bisa. Eh, per ayat ditafsiri. Iya, iya. ini. ini Quran ini tidak. Ini Quran, eh, ini tulisan, ini Quran, ini tafsir, kan bisa. Itu hilaf, hilaf. Hasyiah. Iya. Loh, bukan itunya. Sekarang permasalahannya sekarang kalau Quran ma'al ghair Quran al-ghair kan dilihat sekarang. Kalau al-ghair tadi itu aksar berarti tidak dihukumi mushaf. Kan begitu kan? Faham ya? Quran al ghair itu kalau memang aksar yang ghair tidak dihukumi mushaf. Kalau mushafnya itu adalah sama atau aksar dihukumi mushaf yahrumu alhamlu. Kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya sekarang hitungannya aksar itu lembarannya atau bayarnya atau hurufnya itu harus jelas. Hah? Itu harus jelas. Kalau ini kalau kalau hanya sekedar lafdon atau rosman itu masih belum jelas. Ya, kita orang arju itu adalah huruf, jadi enteng gitu. Itu tapi tapi di, di, di situ dikatakan harfan tadi itu eh, apa namanya? Harfan tidak ada harfan ada Zada harfan. Zada. Itu lain itu, itu bukan bukan mensyarahkan nasnya. Jadi hitungan apa namanya jalalain itu hurufnya aksar atau tidak itu mungkin ada kita kitabahnya itu adalah sama dulu itu. Sekarang ini cetakannya itu ada yang kecil, ada yang besar begitu. Kalau kalau itu kurang. Tapi kalau itu ada lafdhon, larosman, itu ada ihtamil, macam-macam. Yang yang syarahnya aja kita buat syarah itu hanya menceritakan itu. Itu bukan bukan bukan bukan nas kalau kalau itu Mas. Kalau masalah tadi Quran sendiri, Al-Quran sendiri, terus tafsir sendiri, atau yang biasanya di tengahnya Al-Quran kemudian tafsirnya sampingnya, hmm itu di sini ada ibarat itu. Fi hasya kurdi aidan kala syarif fi hasyati al-fatil jawad. Laisa minhu ay laisa minat tafsir. Mushafun husya min tafsir au tafasir. Hmm. Wa in muliat hawashihi wa ajnabihi wa baina wa ma baina sudurihi annahu la yusama tafsiran wajhin bal ismul mushaf bagin lahu dzalik Wa ghayatu ma yugal mushaf muhashi. Iya. Jadi terjemah terjemah. Khilafan di Romli. Bukan, eh? Khilafan di Romli. Imam Romli tetap dihukumi yang lebih banyak tafsirnya al Qur'annya. Itulah. Nggak sekarang kita bahas bukan itunya lah. Kalau itu masih ada khilaf ya, antara tafsir itu seperti begini ya, atau antara tafsir itu ada di sampingnya sini Quran ini, ini tafsir atau ada di samping-sampingnya itu masih ada khilaf. Tapi kita bahas tentang masalah kathrah tadi itu dan gillah tadi itu. Coba dicari nas yang sharih begitu nanti. Ayah, ya, istamir. Baik. Eh, Wala ma'a tafsirin zada walau ihtimalan. Cukup. Cukup. Uh, la yamassuhu ilal mutahharun itu ada menyatakan la yamassuhu al-Qur'an adalah fil lawhil mahfud ilal mutahharun al malaikah. Jadi dasar nas yang menyatakan tidak boleh dipegang itu mushaf bagi orang yang berhadat itu hadis. Alla al Qur'an illa tahirun. Jadi itu bukan ayat tadi itu sebenarnya. Alla al Qur'an illa tahirun. Dan anaknya tidak ada khilaf antara imatul arba'ah tentang wujub apa e, toharoh bagi orang yang memegang Quran atau membawa Al-Quran. Ada khilaf di situ, nggak ada kan? Inilah eh, e, yang ada sekarang ini dia tadi itu menyatakan tidak apa-apa Quran dipegang tidak butuh karena yang dimaksud itu adalah la ilal illal mutaharun itu yang ada di Lauhul mahfud mutaharun itu adalah malaikat. Tapi hadisnya alayamas Quran ila tahirun tidak dia pakai. Nah, karena itu dasarnya itu dari hadis tadi itu sebenarnya. Jadi bukan uh, hanya mengandalkan ayat tadi itu alayamas Quran ila tahirun dari hadis Rasulullah SAW. Nah. <laughs> ya, ima, Ya. Eh, yang mau ditanyakan, saudara. Abi. Sing kok Idris. Hmm? Idris biasa. Daud. Permasalahan yang tadi uh, masalah wal ibrah fi qasdi dirasa wa tabarruk bi kitabah duna ma ba'daha bil katib li nafsihi aw li ghairihi tabarruan. Masalah dari tabarruan ini apakah harus dibayar? Ya, jadi apakah harus dibayar sehingga apa dinyatakan itu kalau nggak dibayar berarti baru dikatakan tabarru. Kalau gratisan cuma atas perintah dari orang lain atas uh, suatu perintah dari orang lain untuk menulis apakah tidak termasuk di dalam kategori di sini tabaruan gara-gara gratis. Ini ini yang karena soalnya pembahasannya Wa illa berarti kalaupun itu bukan tabarruk fa amiruhu maka al ibrohnya adalah amiruhu berarti hmm. ini kan perintah. Kalau jadi permasalahan ya kan. Fa amiru perintah harusnya kalau memang bayar ya tidak cuma yang memerintahkan tapi ya yang membayar juga baru dikategorikan di sini. Eh, kalau tadi kan tabaruan berarti tidak ada tabaruk berarti apa hadiah cuman hadiah sukarela sukarela seandainya orang yang sukarela dia mau membayar dia eh, seandainya dia sukarela kemudian anak minta ente tuliskan gini tidak dianggap amir dikatakan kalau dia bayar berarti walaupun dia tidak merentah hakikatnya dia merentah anak pingin seperti ini ya. ya itu perintah bukan perintah itu harus iminal a'la ilal asfal itu makna itu enggak yang penting dia ketika membayar mau tidak mau dia harus sesuai keinginan anak orang yang membayar. Ketika anak membayar ente tulis sesuai keinginan anak, ente tulis sakar e, terserah ente sendiri, tidak mungkin. Karena anak yang membayar. Ya, maksudnya gini, kalau seandainya ada seorang ustaz merintah ke muridnya, tuliskan ya surat ini. Perintahnya jelas dan muridnya, oh iya, untuk ustazku tak gratisan di sini loh. Apakah seperti ini padahal badal amr minal ghair itu masih dikategorikan tabarruan gitu loh itu ya hmm. di permasalahan soalnya kan pembahasan di sini apakah kalau kalau seperti ini masih katakan tabarruan fal ghostu atau liko, apa fal ibro di ghostil katib bukan di kostil amir kalau sini badali itu tahtal amr di sini kan jadi ya, eh, tahta amril khair apa apa bedanya eh, kalau dikatakan tabarruan itu hanya bayar kalau dibayar berarti bukan ghairu mutabarri, maka dikostil amir. Kalau nggak dibayar berarti bukan apa eh, berarti katakan tabarruk walaupun atas perintah orang lain. Di sini kan eh, apakah semacam itu gitu. Al-Dhahir tabarruk dengan dibayar. Walaupun nah, itu gurunya merintahkan tetap nah, tabaruk dari muridnya. Kan, yang yang kalau yang saya bahas di sini tabaruknya di situ atas ikhtiar nafsi. Jadi atas kehendak dia untuk menuliskan orang lain perkara dibayar nggak dibayar itu tidak ada ibrohnya itu bisa jadi nggak nggak dibahas bayar atau tidak dibayarnya tapi atas kehendak sendiri menuliskan orang lain makanya nggak iya. nggak ada ibroh dengan uh, untuk amir karena tidak ada satu amir kalau sudah ada perintah walaupun tidak dibayar tetap itu ala kestilah kalau kalau begini loh kalau dia tadi itu dibayar. Jadi si katib itu sebagai alat. Karena itu tidak ada eh, eh apa tidak ada pengaruhnya dalam kitabahnya kecuali dengan Gosdul Amir. Eh, tapi kalau tab mutabarik tadi itu itu bukan sebagai alat. Eh, mutabarik itu bukan sebagai sebagai alat dirinya sendiri yang menulis yaitu berarti dengan geset failnya sendiri pengertian tabarruan kalau dalam masalah hmm. ini itu hmm. tabarruk yang berarti atas kehendak sendiri jadi bukan atas perintah dari orang lain dia kepingin eh, memang nuliskan Al-Quran atas dikasihkan kalau atas kehendak sendiri itu kan berarti dirinya sendiri fa'il kan ya. dihi. jadi bukan bukan masalah dibayar atau yeah, iya, tidaknya. Jadi masanya kalau ada perintah walaupun itu perintahnya eh, dan memang dia nggak mendapatkan bayaran dengan penulisan itu tetap ala kostil Amir di sini bukan ala Gusti Al Katib soalnya dia mengerjakan itu adalah atas perintah gitu Maksudnya iya, bukan harus dibayar. dibayar. Eh Silvar, karena kan ngomong tadi, kalau dia itu dibayar, itu berarti menjadi alat pesenan. Dia dipesen untuk nyatet tadi itu sebagai alat, gitu loh. Tapi kalau dia tadi itu dari dirinya sendiri, dia sebagai fa'ilnya. Ya, nah? Kan? maaf. Muskilatnya di sini Maksud ente gini. Maksud ente memang ketika ada orang memerintahkan, memerintahkan kepada dia dan dia harus taat kepada orang yang memerintahkan tadi. Ketika memerintahkan tuliskan ini, berarti dia kan taat. Apa ini dengan maksud yang menulis atau yang memerintahkan? Karena anak tadi ketika memahamkan hmm. harus dengan dibayar. Ya, hmm. harus dengan dibayar. Ya, memang itu harus dengan dibayar. Salah satu contoh, memang betul. Iya, ada iya. ibarat di bejuri, ada ibarat di bejuri, memang bigosil amir awil musta awil mustajir. Berarti gosil amir tidak harus mustajir. Jadi kalau orang merintahkan tadi surah yang dicontohkan tadi seandainya ada orang yang merintahkan kepada dan harus patuh. Ya. Bukan disewa seandainya ada sayyid merintahkan kepada budaknya iya. ya, harus patuh. Guru merintahkan sama murid itu sudah jelas kan? Uh -uh. Guru memerintahkan sama ya, sama murid. Nah, dia kan menulis bukan bukan dia sebagai fa'il, ya. alat daripada guru tadi itu. Ya. Karena itu Gosetnya bukan sifatnya kan dia sebagai alat begitu loh. Iya, iya. Karena sebagai alat. Nah, alat itu berarti tidak mayok tabar gosdo. Mayok tabar gosdo. Hmm? Ada yang lain? Dari dari Amir. Enggak. Kalau ya di amirnya. Jangan jangan diistilahkan begitu, begitulah, jangan diistilahkan amir atau apa diistilahkan apa. Istilahnya sekarang dia itu menulis tadi itu tujuannya apa? Gitu aja. Kalau hanya sekedar menulis tadi itu ad, karena ada perintah orang lain, itu berarti dia sebagai alat gitu loh. Mayok tabar gustu, ya al amirkah atau yang membayarkah atau uh, uh, atasannya kah yang merentah ya itu dia gustunya yang di atas tadi itu tapi kalau dia tadi itu menulisnya tadi itu adalah bukan karena perintah artinya dia memang menulis untuk bacaan enggak ya enggak ya e, kalau dia tadi itu menulis dengan sendirinya gitu dia menulis dengan sendirinya untuk gurunya atau menulis dengan sendirinya untuk apa namanya e, untuk apa untuk atasannya ya bigostil katib kan gitu kalau dia menulis dengan sendirinya ya gosduhu kalau menulis tadi itu adalah untuk yang lainnya untuk kepentingan yang lainnya ya bigostil gasid Yarji ilal kan di situ. Hmm. Udah. Ini ada permasalahan tentang orang yang daimul wudu yang berhadas. Dia yakin berwudu hmm. karena memang tiap tiap dia batal, berhadas, dia berwudu. Kemudian dia juga yakin berhadas, tapi dia ragu apakah mana yang lebih dulu. Dia hadas dulu atau wuduknya dulu tadi. Ini yang mana yang diambil? Itu yang pertama. Dia Kemudian, mudawim. Dia mudawim. Iya, mudawim wudu. Kemudian ada lagi di sini sekarang HP yang bertulisan Al-Qur'an itu sudah banyak itu bagaimana membawa HP. Kemudian ada lagi suatu kasus di dalam biasanya orang-orang yang menghafal Al-Quran itu biasanya sering sekali membawa Al-Quran di saku. Di saku itu kadang setelah hotmul Quran itu dia berhadas. Tapi dia memerintahkan pada temannya, tolong sampean masukkan ke saku saya itu bagaimana eh, membawa Al-Quran berhadas dengan uh, ditaruh di dalam saku yang dimasukkan oleh temannya. Terima kasih. Untuk permasalahan yang tadi, yang pertanyaan pertama itu sebetulnya memang permasalahan la yartafi'u yakin wudu'in aw hadasin tidih ini permasalahan yang panjang sebetulnya. Ada hasilnya dan pertanyaannya yang tadi itu ada di antara hasil yang ada itu. Memang sengaja saya tidak keluarkan karena kemungkinannya jauh gitu loh. Nah, di situ hasilnya kalau memang dia mengetahui kalau memang dia mengetahui sungguhnya dia hadas sebelum keduanya fawal an mutatahir ini annaha nanduru ila makana qablahuma. Mahal mata kadama idza tayakan ahaduhuma faqat. Kalau dia yakin sekarang anak yakin wudu. Kemudian ragu anak kentut atau enggak berarti wudu punya wudu. Ana sekarang tadi anak kentut, cuman anak sudah wudhu atau belum ya? Berarti dia muhdis. Kenapa? Yakinnya muhdis. Adapun don daripada punya wudhunya atau syak daripada punya wudhunya tidak mempengaruhi. Berarti tetap diambil yakinnya. Kalau dia yakin dua-duanya, anak yakin wudhu, anak yakin batal. Ya apa gambarannya? Kaan wujida, kaan wujida minhu hadas wa pak ba'dal fajri masalan. Dia se, uh, eh, setelah fajar Ana yakin setelah fajar itu Ana wudu. Dan setelah fajar Ana juga yakin kentut Cuman mana yang dahulu Itu kan permasalahannya ya Ngentut di mik wudhu Atau, atau wudhu di mik ngentut Gitu, iya. Dia bingung Ini mana ini ya dulu itu nah. Dihukumi apa? Fahwal an mutatahir, Maka dia dihukumi sekarang punya wudu Sawaun Bisyarat, bisyarat itu Iya Terus? Soan? Ka'an wujida ana gorok tu ibarat. Mahal mata qaddama idza tayakkana ahaduma faqad fa in huma ma'an. Ka'an wujida minhu hadas tuhrun ba'dal fajri masalan. Fi tafsil. Fahwal an mutatahhir. Sawaun i'tada tajdidul tuhur amla. Oh. Dia dihukumi dia punya wudhu baik dia uh, apa ini baik dia ada kebiasaan tajdidul wudu atau tidak. Kenapa? Li'annahu tayaggana tuhur wa syakka fi ma yarfa'uhu wa wal hadas wal aslu adamu. Ada khilaf itu. Si, turun, turun. Wa in alima annaka na goblahuma mutahtahiran. Dilihat sebelum keduanya. Sebetulnya permasalahannya kalau dia memang tidak tahu sebelum keduanya. Sebelum keduanya apa dia? Dia kan yakin wudhu yakin kentut. Sebelum keduanya enggak tahu. Bangun tidur hadas. Eh, enggak tahu dia. Hmm. Hukumnya apa? Hukumnya mutatahir. Kalau sebelum keduanya mutatahir, kalau sebelum keduanya mutatahir, ya. Fa in kana qablahuma mutatahiran fawal an muhdits. Ini tada tajdidul wudu. Hmm. Jadi gini masalahnya. Ana yakin wudu, yakin kentut. Sebelum keduanya ana wudu, ana wudu dan dia punya kebiasaan tajdidul wudhu. Dia punya kebiasaan tajdidul wudhu. Berarti dia yakin wudhu. Kemudian dia berarti yakinnya apa? Wudhu kan? Dibatalkan dengan keraguan keduanya tidak bisa. Kan berarti dua-duanya ini keraguan sebetulnya kan. Walaupun yakin ala ente menurut ente yakin, cuman keraguan. Kenapa sebelum keduanya dia wudhu? Ya berarti diambil wudhunya. Kalau memang dia terbiasa tajdidul wudhu. Li'annahu tayaggana al-hadas wa syakka fi ma yarfa'u. Berarti dia yakin apa? Yakin hadas wa syakka fi ma yarfa'u. Wa huwa tuhur al-mutaakhir anhu wal aslu adamu. Fa illam ya'tadhu kalau dia tidak terbiasa tajdidul wudu fawal an mutatahhir. Maka dia sekarang dianggap dia punya wudu. Li'anna adh-dhahir ta'khiru tuhri an hadasi. Kalau dia tidak biasa tajdidul wudu, dia sekarang sebelum keduanya dia punya wudu. Kalau yakin ada wudhu ada hadas berarti setelah wudhu tak biasa dulu wudhu ente. Kalau setelah wudhu kemudian ada hadas dan tuhur. Kira-kira hadas dulu kemudian tuhur atau tuhur dulu kemudian hadas padahal ente tak punya kebiasaan dulu wudhu. Berarti apa? Habis tuhur hadas ya tuhur. Berarti sekarang suci dia. Jadi bangun tidur subuh kemudian eh, di tuhur tadi itu bangun subuh itu anak ngentut dulu wudhu atau wudhu ngentut. Paham ya? Ragu kan ini? Nah, dilihat sebelumnya ragu itu apa? Oh bangun tidur, dia ya, berarti hadat. Eh? Oh bangun tidur berarti ha? Hadat itu ya, wudu. Oh. Gitu lah. Nah, itu gitu. Lain lagi kalau sekarang habis subuh habis sholat zuhur tadi, kemudian suhul. Paham ya? Uh, kemudian saya juga wudhu lagi cuma kentut. Paham ya? Anak ini kentut dulu wudhu atau wudhu kentut. Yang kedua nih ya. Nah, dilihat sebelumnya. Oh, yang sebelumnya tadi itu adalah berarti punya wudhu kan dia sholat-sholat sholat duhur. Paham ya? Nah, maka dilihat kebiasaannya. Kalau kebiasaannya tadi dulu wudhu ya wudhu lagi. Kalau kebiasaannya tidak dulu wudhu, ya berarti sudah dianggap suci. Nah, gitu aja. Daimul hadat atau daimul wudu? Daimul wudu. Da Jadi itu berarti daimul wudu. Ya. Daimul wudu, daimul hadat siji loh, benar. Hmm. Cukup ya? Ya, yes. Yang membawa HP tadi, HP oh, yang iya. bertuliskan Al-Qur'an. Masalah HP. Masalah HP sebetulnya situ ada dua pendapat itu. Ada yang mengatakan ketika dibuka kalau keluar Al-Qur'annya berarti dipegang haram. Ada beberapa ulama untuk akhirnya mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan enggak karena itu hikayah. Disamakan seperti seandainya ada perempuan ya megang perempuannya haram, megang bayang-bayangannya perempuan ya enggak haram. Megang bayangannya perempuan masuk haram. Megang perempuan. Megang perempuannya haram. Al-Qur'an juga sama itu hikaya. Iya, megang perempuan di kaca. tidak batal wudu'e. Yang membawa ke Al-Qur'an di saku. Membawa Al-Qur'an di saku. Iya, orang lain yang memasukkan, dia berhadas. Ya padha Bawa kan, haram juga. Amal megang itu bukan hamal itu bukan berarti bawa ambil tangan tok masih disuwun ya hamal. Di kantong juga hamal itu. Seperti ada juga memegang Al-Qur'an. Memegang Al-Qur'an dia pikir memegang Al-Qur'an memegang dengan tangannya tanpa ada penghalang. Walaupun dengan penghalang dengan kain, biasanya lengannya. Anak tidak megang Al-Qur'an memegang kain juga. Itu sama hukumnya. Memegang juga. Memegang juga. Lain dengan memegang perempuan. Kalau memegang perempuan dengan kulit kain di situ tidak batal. Kalau memegang kulitnya baru batal. Kalau di sini kok tidak sama. Lain. Kalau di sana sauron al ibroh di sauron isyahwa, Di situ ada syahwat apa tidak? gitu. Biasanya kalau memegang kainnya tidak ya syahwat, memegang kulitnya baru syahwat. Kalau di sini kosdua taklim. Maksudnya memuliakan, memuliakan tidak harus tanpa hail dengan hail juga sama. Ya. Cukup lah. Haram bigostihi ya. Haram dengan maksudnya dia, syahwatnya dia. Kecuali kalau istrinya.